lina walali wasabi wabat kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala <clears throat> masih di ya kita musala di pembahasan di bab yang ke-16 bab salatul istisqa bab salat istisqa ini salat kita hujan semua oleh beliau dari hadis yang kita baca pada pertemuan lewat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Wah Nabi SAW beliau keluar untuk melakukan sholat istisqa. Tuhan ulama mensangka di sini, dan ulama di sini ada taib, Yaitu Nabi SAW keluar dalam wadah tawadu, khasyian dalam wadah khusyuk, mutadarian, tadarru, minta benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hayat seperti ini, keadaan seperti ini lebih pantas seorang ketika melakukan sholat istisqa. Mungkin juga ada yang panjang, ada yang sohi. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika manusia mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi maka beliau memerintahkan untuk didatangkan mimbar ya, di musola kemudian beliau memberikan ya ada memberikan eh, janji kepada manusia hari tertentu untuk keluar kulit hari ini kita akan keluar jam sekian sekian itu melakukan sholat istisqa sebagaimana perbuatan Nabi SAW Kemudian berikutnya hadis yang ketiga yang masih berhubungan dengan sholat istisqa. Qala Ramadana wa satu tahwili fi sahih min hadis Abdullah bin Zaid. Dan kisah tahwil sudah kita lewati itu Nabi SAW meletakkan rida seperti selendang di pundak beliau. Kemudian belum memindahkan kanan ke kiri atau kiri kanan Ya demikian. Kisah tahun ini memindahkan ini dan semua para ulama sebagai tafaul untuk seorang merasa optimis bahwa akan merubah keadaan dari tidak ada hujan menjadi ada hujan. Kisah tahun ini merubah ridak beliau merubah e, selendang beliau itu diletakkan yang ada pundaknya itu itu dalam sahih. Semuanya Imam Sunani di dalam sahih Bukhari. Baik. Dari hadis Abdul bin Zaid. Semoga oleh beliau yakni Al-Mazini. Ya itu, bukan yang meriwayatkan di hadis ada. <clears throat> Maka disebutkan di sini bahwa kisah tersebut ada dalam, dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid Al-Muzani. Wa fihi dan di dalamnya dalam riwayat tersebut ya dalam Sahih Bukhari ini jaha ilal kiblah yat'u. Maka Nabi pun mengarah ke arah kiblat dan beliau pun berdoa. Ya, demikian. Jadi khutbah dulu kemudian berdoa. Khutbah kemudian berdoa. Baru kemudian semua sholat rakaat ini kemudian Nabi sholat dua rakaat. Jaharofi himar bil beliau mengeraskan dengan keduanya dengan dua rakaat tersebut kiroah bacaannya. Ini jadi di antara sunnah ketika sholat istisqo khutbah dulu. Khutbah kemudian berdoa kemudian sholat. Ya, jadi balik. Dan ini adalah jelas. Ya, <clears throat> Kemudian berikutnya hadis yang keempat, nih Daruqutni, Sunan Imam nih juga, ini juga min Mursal Abi Ja'far Al-Bakir dari mursalnya Abu Ja'far Al-Baqir disebutkan namanya Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali. Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Anaknya Hasan bin Ali, ya cucunya Hasan bin Ali. Ya Al-Baqir, dikatakan Baqir karena ilmunya yang demikian banyak. Maksudnya Al-Baqir li anhu tabaqqara fil ilmi, benar-benar berdalam-dalam di dalam tabkuru fil ilmi benar-benar berjalan dalam dalam hal ilmu kait tawassa'a benar-benar berluas-luas dalam ya ini suka demikian <clears throat> dikuburkan di baki ya demikian <clears throat> ini seorang tabiin ya dari mursalnya ya, mursalnya Abu Ja'far Al-Bakir ini <clears throat> tentang kisah tahwil ini di mursal yang sahih. Ini terputus dia. Disebutkan mursalnya ini disambungkan oleh hakim. Hakim menyambungkan, menyebutkan di situ Jabir. Jadi dari beliau ini termasuk dengan bait ini Abu Ja'far al-Bakir ini dari Jabir ya, kemudian menyebutkan saya ini. Itu. <clears throat> Yang disebutkan oleh Imam nih dari mursal mursalnya Abu Ja'far Al-Bakir Mursal itu maksudnya yang gambar ini mudah tabiin dari Rasulullah SAW demikian. Dan disebutkan bahwa beliau ini tabiin ini Abu Ja'far ini mengambil dari Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah Huma dari Nabi SAW dari kisah yang dialami di zaman Nabi SAW. Wahawala apa itu? Mursalnya ini wahawala ridahu dan memindahkan ridahnya lihat Wahawala waktu ini ilahnya li ini agar agar berpindah qahad oh, paceklik itu berpindah. jadi untuk tafaul. semua Imam Sunani sini di sebelum salam. oleh <clears throat> Ibnu Arabi berkata imnul Arabi ulama sunnah ya dengan alif lam al Arabi Maliki madhabnya. Huwa amarah bainahu wa baina Rabbi Ini tanda antara dia dan dengan Allah swt wa taala. Dia mengatakan demikian. Qila lahu hawalida rida'ak niyatahul litafaul untuk tafaul untuk apa? Optimis Khusnudzon pada Allah swt. Untuk Allah merubah. Seperti orang namanya kadang kan lihat matanya kedip-kedip. Istilah Jawa terimbilan. Oh, berarti ada kecelakaan. Jangan, kita lihat tafaul. Optimis. Seperti tangannya gerak-gerak. Kenapa tangan gerak-gerak? Ada apa-apa ini? Kita tafaul, jadi merasa optimis. Insya Allah akan memegang uang yang banyak itu. Malah boleh. Jadi kita mungkin mendapati sesuatu atau bahkan mungkin menabrak kucing pemain. Jangan merasa apa? Kecewa, jangan merasa sedih. Insya Allah dapat rezeki yang banyak. Demikian malah ya kejatuhan cicak ini sebagainya kalau kejatuhan cicak dikejar cicak ini cuma dibunuh kemudian dirobek-robek mulutnya kalau enggak tadi celaka ini batin tapi hendaknya tafaul optimis kejatuhan cicak insya Allah dapat rezeki yang banyak demikian malah boleh yang demikian juga ini ini mindah mindah pundak ini mindah selendang di pundak kanan ke pundak kiri atau sebaliknya untuk optimis Allah merubah keadaan ya dari tidak adanya hujan menjadi adanya hujan Ya, jadi demikian. Dan ini suami. Bah di sini ada permasalahan <clears throat> tentang masalah ini disebutkan tentang disyariatkan sholat istisqa. Jelas dari hadis yang kita bawakan. Walaupun sebenarnya mengatakan ini Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan ratus roh, dikatakan ini tidak disyariatkan. Ya, karena, dia menganggap Nabi melakukan ini di khutbah Jumat saja, ini batil. Mungkin dia tidak mendapatkan hadis yang tidak yang tadi kita bacakan. Kemudian sifat sholat istisqa jelas jumhur ulama berpendapat ya juga fiha kasir selamat melawan takbir sebagaimana sholat-sholat yang lain ya itu takbir takbir ikram dan sebagainya seperti tata cara sholat subuh sudah demikian kemudian mengeraskan bacaannya ya kemudian khutbah sebelum sholat jelas bagaimana tanah lewat kemudian juga berapa kali khutbahnya sekali ya khutbahnya jelas sekali Kemudian kapan dilakukan ini? Tidak ada waktu tertentu. Tidak ada waktu tertentu. Pokoknya imam atau pemimpin atau orang yang pantas mengumumkan akan dilakukan yakni khutbah kemudian sholat istiqomah demikian. Apakah ada azan dan koma Tidak ada. Kemudian juga disunahkan untuk melakukan tadi tahmil rida dan dilakukan oleh imam dan disebutkan bahwa para sobat yang menjadi makmum melakukan. Jadi imam saja mengadakan selendang kemudian dipindah sebagaimana tadi dan sunnah dilakukan oleh imam yaitu yamin ala yasar boleh kanan kiri atau kiri kanan kemudian juga disebutkan bagaimana sebelum bagaimana kalau dia kemudian mau istisqa atau hujan bagaimana tidak perlu sholat karena sudah turun hujan kan demikian bahkan untuk mensyukuri nikmat Allah swt tersebut ya <clears throat> kalau kemudian sholat istisqa tidak turun hujan apakah diulangi sebenarnya tidak Ya karena tidak disebutkan Nabi melakukan sholat istisqa dua kali. Di sini, kemudian sudah ada, sudah